Bagaimana cara mudah bagi pemuda yang belum menikah untuk menjaga mata dan melihat perempuan ajnabi? Cara pertama adalah cepat menikah. Saya himbau untuk menikah dengan gampang, jangan dipersulit urusan pernikahan ya akhi. Adapun cita-cita tetap gantung di atas langit sana, setinggi mungkin. Tapi pernikahan tidak boleh mengganggu. Tapi cita-cita akan tapi hubbud dunia menikah hanya untuk cari duit ini problem sebelum adanya problem menikah untuk cari uang ah, na'udzubillah sehingga nikah saja bingung nih kerjaannya atau tidak mapan kalau kerjaan tidak mapan paling tidak tidurnya mapan sudahlah orang kalau pusing semuanya ini adalah ini kita perlu keselamatan akhlak keselamatan moral khususnya di zaman sekarang ini kalau zamannya ibu-ibu yang umurnya seumur lebih ke atas Tasri itu zamannya zaman aman zaman dulu zaman aman itu pun ibu nikah umur 17 tahun <laughs> zaman kita tuh zaman aman televisi hanya TVRI setiap hari kalau pencabar Pak Soeharto Allah yarhamu semoga Allah mengampuni kelihatan Pak Soeharto ini ya kan pemimpin kita paling acara yang paling meributkan katanya saya sendiri remeng-remeng album minggu ya <laughs> yang yang umurnya 45an ke atas nih langsung senyum ini. katanya katanya ini hanya katanya katanya saja kemudian paling bahaya itu adalah film akhir pekan katanya Syuf, ya? sudah begitu satu desa televisinya hanya satu kalau empat hari tinggal separuh TV-nya insyaallah Hah? Tiga desa itu yang punya video itu hanya satu itu disewakan nonton itu. Sekarang televisi apa film ada di sakunya anak-anak kita. Itu pun ibu-ibu nikahnya muda kan ada yang 17 tahun, 16, 18, 19. Nah sekarang zaman rusak begini mau kita tunda-tunda anak kita mau dikemanakan. Hei bapak tanggung jawab di hadapan Allah yang mempersulit pernikahan anaknya. Dengar kalimat ini. Allah. Para ibu jangan persulit urusan pernikahan putra putrimu. Tanya oleh Allah nanti. Ingat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seorang perempuan balik dan dia sudah punya keinginan, seorang wanita beri kesempatan mereka untuk menikah. Bu ya ini bertentangan dengan pemerintah nikah dini. Oh nggak ada nikah dini, tidak ada nikah pada waktunya zina dini itu yang banyak. Sekarang bicara nikah dini, nikah dini tidak ada nikah dini. Hanya yang perlu ditanamkan di hati seorang anak, cita-cita mulia. Ini anak pondok minta nikah semua pusing gue ya nanti juga. Hah? Ustadznya aja belum berani nikah. Nggak, ini adalah nasihat untuk ibu semua. Permudah urusan. Akan tapi waspada urusan-urusan pergaulan laki dengan perempuan. Harus dijaga dan dijaga urusan hati. Jangan pacaran wahai anak-anakku. Pacaran adalah kehinaan merusak hatimu sendiri. Kau menikah nikah. Makanya saya akan hargai jika ada orang datang saya mau nikah. Tapi kalau sudah berita pacaran, tidak perlu diperhormati, tidak dihormati karena dia sendiri tidak menghormati akhlak dirinya sendiri. Kehinaan itu semua. Belajar yang rajin dulu anak-anakku ya, tutut ilmu nanti ini, ini buat buat buat yang bertanya ini. Kemudian untuk menjaga mata, menjaga mata itu apa sih maksudnya? Kalau mata ini terbatas sekali. Akan tapi kita wira menjaga mata adalah menjaga mata itu adalah pintu wahai anak-anakku semuanya yang bertanya. Mata ini adalah jendela yang akan mengotori hatimu lihat pandangannya sesaat tapi keadaannya terkotor terbayang satu tahun penuh ya? <laughs> pandangannya sesaat tapi karena hati yang tidak mau ber, tidak pernah dijaga sehingga apa dia tergenang terus oh oh oh oh oh, oh. Masya Allah hatimu yang takut kepada Allah ini kan ini masalah masalah kita tidak bisa menghindar sampai Nabi sendiri berkenankan kalau sudah lakal ulah kalau kau melihat seorang wanita melihat aurat yang pertama itu adalah bukan sebuah dosa ulah tapi kalau sudah kau ulang kedua kalinya lah kedua kali maknanya apa ada maksud dan kalau dengan mata terlihat ini ada batasnya dia menutup kamar mandinya sudah tidak terlihat tapi mata hatimu itu loh ya Hatimu yang selalu masih mengintip dengan khayalanmu. Bahkan khayalan itu lebih lebih lebih lebih lebih namanya khayalan itu lebih oh, lebih jelas untuk membangkitkan syahwat daripada terpan dipandang. Masya Allah. Sehingga langsung kalau dengan khayalan dibarengi dengan syahwat langsung tutup poinnya membangkitkan syahwatnya. Kalau kelihatan langsung mungkin kelihatan hidungnya wah, kemancungan misalnya atau apa itu masih tapi kalau sudah urusan hati yang kotor tadi langsung tutup aja membangkitkan syahwat hayalan kepada membangkitkan syahwat sehingga naudzubillah terjerumus dalam keharaman-keharaman Kulil naya yaghuddu min absarihim jaga matamu ini yang paling penting biasakan dengan menjaga mata kalau selagi haram jangan dan itu hakikat diyakini bukan di depan orang ini di depan di dalam kamarnya buka internet sama aja bohong <coughs> lebih parah lagi itu semoga Allah mengampuni kita semuanya menjaga kita semuanya yang kau lihat sesaat itu yang akan terbawa sepanjang masa melihat sesaat dan pengaruhnya besar mengurangi keindahan selanjutnya apalagi sekarang zaman-zaman rusak internet buka gambar-gambarnya tidak karu-karuan sehingga wanita yang dicari adalah wanita dalam hayalannya. Karena dia melihat gambar mungkin orang yang cantik, orang begini, orang begini, begini. Tak tahu nyitari di negerinya nggak ada. Mati, nikahlah dengan kambing, dengan sapi, dengan ini semuanya. Karena dasar matanya telah salah. Karena ini betul-betul harus jaga wahai anak-anakku mata ini. Sekarang tontonan Masya Allah. Jaga. Sehingga semakin engkau menjaga semakin indah. Bagi yang sudah punya pasangan sekalipun perlu menjaga mata. Bukan yang belum menikah saja, bukan. Yang sudah menikah pun kalau ternyata pandangannya tidak dijaga kebailah. Setan itu hebat membisikkan di hati. Dia ketemu di dalam gambar, di internet, di ini. Tentu dia adalah mungkin lebih cantik dari istrimu, lebih dari... Akhirnya ngomong, ya Allah istriku kayak begitu. Bisa gitu, na'udzubillah. Atau sebaliknya. Dan itu merusak, jangan dianggap sepele. Jangan percaya dengan fatwa picisan mengatakan kalau mau menonton film porno dengan suami istri itu nggak apa-apa untuk bangkitkan syahwat. Eh, kamu jangan dibodoh-bodoh oleh syahwat dan nafsu. Sebetulnya pasanganmu itu bangkit syahwatnya bukan karena dirimu wahai wanita, karena lihat perempuan yang lebih cantik itu. Sebetulnya waktu menghubungimu adalah berhubungan denganmu menghayalkan orang lain. Mestinya kau marah. Begitu sebaliknya. Cuman katanya untuk bagian ke syahwat nggak apa-apa. Bahkan mengangkat suara dengan fatwa semacam itu. Astagfirullahaladzim. Kalau engkau hobi kotor, engkau oh, hobi menonton yang jelek, jangan diinformasikan ke orang lain. Jangan berfatwa orang lain boleh nonton. Kamu salah sudah selesai. Mintalah ampun kepada Allah semoga Allah menutup aibmu selesai. Tapi difatwakan nggak apa-apa. Kalau nonton film porno berduaan dengan suami istrinya nggak apa-apa. Itu kan demi membangkitkan syahwat. Eh, bangkitnya syahwat suamimu bukan karena engkau wahai istri yang soleha. Dan istrimu pun bangkit syahwatnya bukan karena dirimu. Sehingga betul ada orang ngadu kepada kami bahwasanya benar Bu ya, saya itu tidak bisa berhubungan dengan istriku kecuali setelah aku melihat film kotor lah ini buahnya. <laughs> Karena sudah kecanduan dengan kekotoran-kotoran itu. Jadi bukan saja orang yang belum menikah ya. Yang sudah menikah pun tetap menjaga mata. Kulil mu'minina ya min absarin. Kalau seorang laki-laki semakin menjaga matanya Allah, semakin takut kepada Allah, istrinya semakin hari semakin cantik. Dia melihat haram, saya tidak boleh melihat itu. Dan tidak saya lihat dengan mata saya, tidak saya lihat dengan hati saya. Astagfirullah, astagfirullah. Saya pulang, istri dia semakin cantik. Begitu juga suami. Kulil mu'minati yaghdhubna min absarihinna. Katakan kepada wanita untuk jaga mata. <coughs> Interaksi, hubungan, pertemuan. Wajar kita melihat-melihat, tapi sangat ada batasnya. Sekedar ingin tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Tapi kalau sudah sampai, oh kumisnya, oh jenggotnya, oh bibirnya, oh hidungnya. Hmm Guru murid melihat wajar, akan tapi harus ada batasnya. Tapi ingat, setan akan bisikin sesuatu di hatimu. Oh, ini lebih cantik dari ini. Ini lebih ini dari itu. Oh, oh, oh, oh Masya Allah. Tanpa sadar dia merenung. Kaget. Iya, iya. Itulah. Makanya harus waspada. Jadi menjaga mata bukan mata ini saja, tapi hati dihubungkan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa takut kepada Allah di saat terang-terangan atau di saat sembunyi, di saat bersama orang atau di saat sendiri. Yang paling mengerikan di saat sendiri. Hai ma makunt, Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di saat di majlis, takut kepada Allah. Di saat di kamar yang sepi, takut kepada Allah. Jangan sampai engkau kelihat baik di majlis karena dilihat oleh orang banyak. Agar dianggap engkau sebagai wali. Akan tapi di saat sendiri semuanya berubah. Munafik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kemunafikan. Baik, cukup sampai di sini saja.